surah Al-Ahzab diawali dari ayat 51 hingga ayat ke-73. Diteruskan dengan surat Saba ayat 1 sampai 18. Insyaallah untuk besok adalah surah Saba diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-54 ya. Surah Saba diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi surah li sadri wa yasirri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainina wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin.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 Surah ke-66. Lusa insyaallah surah Al-Mulk Tabaruk ya. Ini At-Tahrim dulu kita teruskan. Terjemah perkatanya dilihat Ibu, ini Ibu Jubaida, Ibu Ani, Ibu Tabri, ini Ibu dan Bapak yang semua ya sudah memiliki inayahnya jilid ke-10. Jilid ke-10, juz 29 bisa dilihat halaman ke-149. Eh, Ini ya, ayat-ayat terakhir tentang Siti Maryam. Jadi Allah Rabbi Allah telah memberikan dua perumpamaan dari ayat 11 ya biar nyambung. Yang pertama dulu adalah saat Siti Hafsah dan Siti Aisyah, dua istri Nabi yang karena sesuatu hal Nabi menitipkan rahasia pada Siti Hafsah. Kemudian Siti Hafsah membukanya pada Siti Aisyah. Siti Hafsah kaget kok Rasulullah tahu. Ya tahu lah ya dari dari wahyu dari Allah. Itu karena membuka rahasia itu maka disuruh taubat oleh Allah. Suruh milih mau isi jadi istri yang soleha apa mau dicerai apa apa mau kembali gitu kan. Kemudian di pertengahannya dititipkan dua wanita durhaka kepada uh, dua wanita, dua laki-laki ya, dua laki, dua nabi yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu masyaallah Allah ya. Di ayat ke-10 tuh. Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Telah membuat perumpamaan Allah masalan perumpamaan lilladzina kafaru bagi orang yang kafir. Imra'atan Nuh, istrinya Nuh, tuh ya. Wa imra'atan Lut, istrinya Nabi Lut Kanata keduanya adalah tahta adain di bawah. Tahta di bawah di sini di bawah kekuasaan, di bawah pengaruh suami. adain dua orang hamba min ibadina daripada hamba kami. salihaini dua-duanya soleh musanna kan? ini ada ada mufrad, ada musanna, ada jama Itu ya, ada muzakkar, ada muannas itu dalam kajian nahwu. Fakhanatahuma lalu keduanya berkhianat kepada keduanya. Dua istri ini, istri Nabi Lut, istri Nabi Nabi Nuh, ini dua-duanya hianat kepada suaminya masing-masing. Falam yoraniya. maka tidak mampu keduanya anhuma dari keduanya minallah dari Allah syai'an sesuatu sedikit pun. Maksudnya tidak bisa ngebelain walaupun dia istrinya, walaupun istri Nabi apalagi istri ustaz cuma sekadar ustaz Nabi ini loh anaknya Nabi, putranya Nabi. Kanan itu kan sampai uh, durhaka tidak bisa menolong. Ayah ibu itu nggak bisa nolong. Kita hanya bisa mendidik, memberi pengarahan, penjelasan, peng itu ya. Nak sholat, nah istriku sholat, itu. jadi sekolahkan anak kita, putra-putri kita. Tapi kalau sudah maksimal, diusahakan, dididik, masih tetap durhaka. Bukan tanggung jawab kita lagi, asal kita sudah maksimal. Wakila dan dikatakan udhula udhulan nar masuklah. hula itu keduanya ya. udhula masuklah ke, kamu berdua anar ke, api neraka madakhilin bersama orang-orang yang masuk yang masuk neraka orang-orang kafir. Karena dua istri ini dua dua istri yang kafir. Ini gambaran ya, masyaallah. Kalau gambaran yang pertama ada sedikit Siti Hafsah membuka rahasia tapi telah bertobat itu di sana sudah baik lagi. Yang kedua ini tidak tidak ada maaf, ini udah kafir betul-betul masuk neraka. Dua-duanya ya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, di ayat-ayat terakhir ini billahi A'udzubillahi rajim wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun il qalat rabb rabb ini masuknya tuh. Ada tasydid ketemu huruf ini. Rabbi rab rabb rabbib gitu. Rabbib. Pokoknya sama. <laughs> Agak-agak belibet. Rabbi ibni li indak indaka baitan fil jannah. Nah, dihentikan tak marbutah jadi ha. Fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Kalau lagi menterjemah begitu. Kalau dalam baca Quran kan enggak dibegituin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين nih pertama istri eh, Nabi Muhammad ada Siti Aisyah dan Siti Hafsah kedua istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh keduanya durhaka ketiga perumpamaan istrinya Fir'aun yang soleh eh solehah ya perempuan solehah laki-laki soleh Nih. dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Rabb ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wa baraballah. Dan Allah telah membuat perumpamaan, masalan perumpamaan. Lillazina amanu. Bagi orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Kalau tadi yang kafir kan yang dua ya dua put dua istri Nabi. Ini imroata istri Fir'aun Fir'aun. Ilqalat ketika ia berkata Rabbib Rabbib nili Rabbib masuk Rabbib Rabbib Rabbib nili Indaka baita Ya Tuhanku bangunlah Bangunkanlah untukku di sisimu ya Allah baitan sebuah rumah fil jannah dalam surga. Wa najini wa'nya dan najini dan selamatkanlah aku min Fir'aun dari Fir'aun wa amalihi dan perbuatannya wa najini dan selamatkanlah aku minal qawmil zalimi dari kaum kaum orang yang zalim. Itu kan dua dua dua wanita solehah. Yang pertama adalah istrinya Firaun. Asiyah ya dalam sebuah riwayat yang ter, yang, yang terakhirnya Maryam. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan juga Maryam putri Imran. Ah, ya, putrinya Imran yang memelihara kehormatannya maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya dan ia adalah termasuk orang-orang yang taat qanitin wa maryama dan maryam enggak ada wa maryamu ya wa maryama wa maryama dan maryam wa maryama bnata imran dan maryam putri imran allati ahsanat yang ia memelihara kenapa enggak allati kan muannas allati ahsanat ya, yang ia memelihara farjaha kemaluannya, kehormatannya. fana pahna maka kami tiupkan pihi ke dalamnya, ke dalam perutnya itu. Ya, mirruhina sebagian dari ruh kami. Itu ya. Kan gak punya suami, tiba-tiba hamil itu sebagian ya. Wa dan ia membenarkan di kalimat dengan kalimat Rabbiha, Rabbnya, Tuhannya. Kun payakun, jadi jadi, gitu kan. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa kanat, dan ia adalah Siti Maryam ini, minal qanitin, min dari atau termasuk al-qanitin, orang-orang yang taat. Mukminin, muslimin, mukminat, ya. so, so imin, ya. qanitin, nah itu. Baik kita sudah mulai uh, paham uh, apa maksud daripada ayat surat At-Tahrim itu kan. Kemarin kita sudah kajiannya uh, ayat ke-8 sudah ya, waladina amanu. Mereka orang-orang yang beriman diberikan ampunan dan dan ada doa mereka. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilihat ya terjemah Eh, tafsir Al-Misbahnya yang ditulis oleh Pak Quraish Shihab volume ke-14 halaman 329. Di sana ada yang dimaksud firman-Nya la yukhzillah. Allah tidak menghina, tidak menghina mengandung makna bahwa Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepada mereka. Ini karena di akhirat nanti hanya ada dua tempat yaitu surga tempat kemuliaan dan neraka tempat kehinaan sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim nanti bisa dilihat ya surat Al-Imran ayat 185 A'udzubillahi minasyaitonirrajim faman juh faman anin 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga jannah maka sungguh ia telah beruntung nah penggunaan kata la yuz ya ini di sini tidak dihinakan ini di atas la yukhzi dia sekaligus menyindir kaum musyrikin dan munafikin yang kelak akan mengalami penghinaan itu. Jadi orang-orang yang beriman tidak dihinakan oleh Allah, dimuliakan. Firman-Nya walladzina amanu ma'ah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ada juga yang memahami sebagai kalimat baru yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ia adalah subjek yang predikatnya adalah kalimat sesudahnya sehingga ayat ini menurut mereka bagaikan atau menyatakan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam cahaya mereka memancar di hadapan dan ar dari arah kanan ya, depan dan arah kanan mereka. Kata ma'ah ya bersama ma'ahu bersamanya dapat dipahami dalam arti yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat-sahabat beliau, baik itu sahabat besar ataupun sahabat kecil, ya, tabi'it, tabi'in, bisa juga kebersamaan itu tidak dikaitkan dengan masa tertentu, tetapi dengan ketulusan beragama dan pengamalan sunnah Nabi seperti kita sekarang ini. Nah, firmannya yang dimaksud dengan yas'a baina aidihim Cahaya mereka memancar secara luas di hadapan mereka tanpa kata min antara yas'a dan baina aidihim ini mengisyaratkan betapa luas pancaran cahaya itu sebagaimana mencakup semua arah depan mereka. Ini demikian sebagian ulama. Sedangkan ulama yang lain menyatakan memahami Atmim lana nurana, sempurnakanlah ya Allah bagi kami cahaya kami sebagai isyarat adanya kekurangan yang mereka rasakan dari cahaya itu. Ini adalah cahaya iman dan amal yang masih memiliki kekurangan sesuai dengan tingkat keimanan dan kesalahan masing-masing. Peringkat-peringkat itu disyariat diisyaratkan ya dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid, bisa dilihat nih. Surat Al-Hadid ayat 19. Allah telah berfirman, "A'udzu rajim." billahi wa rusulihi ulaika humus هم wasyuhada'u inda rabbihim inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka itu adalah as-siddiqin dan suhada tuh orang yang benar suhada sahid di sisi Tuhan mereka bagi mereka pahala dan cahaya mereka jika kita memahami kata atmim dalam arti sempurnakan, maka pendapat ulama tersebut sangat pada tempatnya. Tetapi jika kita memahaminya dalam arti lanjutkan, sebagaimana dipahami oleh banyak ulama, maka pendapat al-Biqai di atas cukup lohis. Nah, penulis cenderung menguatkan pendapat yang kedua, bukan saja karena sejalan dengan makna asal kata atmim, tetapi juga karena sementara ulama menyatakan bahwa ketika itu ada cahaya yang redup-redup dan yang kemudian padam sebagaimana yang dialami oleh orang-orang munafik. Cahaya itu kan nur, hidayah dari Allah dan Quran. Orang munafik ini cahayanya redup, mati bahkan. Sehingga dia ada iman tapi jadi munafik. ya Membangkang. Bicara dia dusta, dipercaya dia hianat. Kan itu orang munafik. Tidak disebutkan arah kiri bukan karena arah itu tidak bercahaya, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang tidak menoleh ke arah kiri. Itu Mereka adalah as atau uh, ashabul yamin, bukan penghuni neraka yang menerima kitab amalan dengan dari arah kiri, tetapi dia ahli ahli jannah ya, menerima amal dari kanan. Doa yang mereka panjatkan itu menunjukkan bahwa manusia tidak pernah dapat terbebaskan dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena Allah. Gitu. Jadi jangan sombong kalau kita sudah beribadah, sudah cukup pasti masuk surga. Belum tentu hatinya di mana. Di sisi lain, kendati mereka itu telah memperoleh cahaya yang demikian terang, namun mereka tetap prihatin dengan dosa-dosa mereka sehingga masih juga memohon ampunan kepadanya. Nah, kemudian ayat yang ke-9 di sini masih surat At-Tahrim surat ke-66 A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ayuhan nabi yujahid jahidil kuffar wal munafikin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, ya ayuhan nabi. Ini ayuhan Nabi yujahidil kufar Ini ya dari ayat ke sembilannya. Ya ayuhan Nabi yujahidil kufar Wahai nabi berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jangan lunak menghadapi orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu kan sifat nabi. Ya, keras terhadap orang-orang kafir tapi kasih sayang sesama mereka. Ini asyidda'u alal kufar. Nah, di sini. Jadi tidak boleh lunak, bersikap keraslah terhadap mereka dan tempat mereka neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana mensikapi istri dan anjuran untuk mendidik keluarga. Kan ada yang sebelumnya ya, yang ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanuku, anfusakum wa ahlikum naro. Itu untuk kita nih orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini, itu. Kini ayat di atas menguraikan bagaimana mensikapi lawan orang-orang beriman, baik kafir maupun munafik. Di sini ada pendidikan untuk kita memerlukan terbebasnya sebisa mungkin lingkungan dari segala pengaruh negatif. Orang-orang kafir dan munafik seringkali mengotori lingkungan dengan ide dan perbuatan-perbuatan mereka. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar beliau diteladani oleh umatnya. Wahai Nabi, berjihadlah dengan hati, lisan, harta serta jiwa dan kemampuan apapun yang kamu miliki sesuai dengan kemampuan dan kondisi dan situasi dalam menghadapi kesesatan dan kebejatan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah dan keraslah terhadap mereka Jangan sampai sikap atau ucapanmu mengesankan kelemahan yang mengantar kepada pelecehan agama. Mereka melecehkan kita. Jangan. Atau duga, dugaan mendukung dan merestui mereka. Dan, dan juga jagalah sikapmu mengundang tersebarnya ide dan perbuatan buruk mereka. Kita sepertinya mendukung mereka. Jangan. Dan tempat mereka setelah kematian mereka adalah neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sementara ulama memahami sikap keras terhadap orang munafik itu dalam arti tegas dalam menjatuhkan sanksi hukum atas mereka. Tetapi pendapat ini kurang tepat karena penerapan sanksi hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dikenakan sanksi. Ini ada ulama memahami bahwa jihad dalam arti upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan mereka sehingga mereka beriman dengan benar dan tulus juga supaya untuk menghindarkan gangguan dan ancaman mereka. Ini dengan menjelaskan kebenaran dan menyampaikannya kepada mereka. Nah, apabila orang kafir menerima dan percaya, maka itulah pucuk cita. Dan bila mereka menolak, maka jika gangguan dan ancaman orang kafir berlanjut, mereka harus diperangi. Dan orang munafik jika tetap dalam kemunafikannya, maka upaya menarik hati mereka dilanjutkan hingga hati mereka bersedia menerima ajaran Islam. Mereka tidak diperangi dalam arti tidak diarahkan senjata kepada mereka karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya terhadap orang-orang munafik. Penyebutan orang-orang munafik dalam rangkaian perintah berjihad menghadapi kaum kafir yang tentunya mencakup memerangi mereka dengan senjata ya senjata ini. Munafik oleh Tohir Ibnu Ashur sebagai ancaman yang berfungsi menggentarkan hati orang munafik. Bahwa mereka pun dapat dipersamakan dengan orang-orang kafir yang dapat diperangi, dibunuh atau ditawan. Ini menurut e, hal ini sesuai sejalan dengan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 60 dan 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة في المدينة لنغرينك بهم لا يجاو لا يجاورونك فيها إلا قليلا itu ya mal'unina aynama suqifu ukhiru wa qutilu wa qutilu taqtila Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami memerintahkan kamu untuk memerangi mereka. Ini orang-orang munafik ya. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat nih orang-orang munafik. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Surat Al-Ahzab ayat 3 eh, ayat 6061 surat ke-33. Kemudian diungkapkan daraballahu masalan masalan dimasukkan jadi idgham diguna masalal gitu ya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata wa imra'ata lutin tennya jadi dimasukkan kalau idgham jadi ikhfa di sini. Kalau tadi idgham ini ikhfa. Wa mra'atalutin itu ikhfa yang abad yang banget. Wa mra'atalutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini. Kenapa salihaini? Karena dua ini kan. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. khanatahuma falam yughniya falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma adkhilin itu itu ya tuh minallahi syai'a falam yughni falam yughniya anhuma nih salah cetak di sini ya anhuma Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir adanya istri Nuh, Nabi Nuh dan istri Lut, Nabi Lut ya. Keduanya berada di bawah dua orang hamba yang soleh. Nih, ada dalil ya. Jadi kalau ada suami yang soleh, istrinya salah ini. Nah, gitu ya. Ayahnya benar, anaknya salah, kanan gitu kan ada. Ini. Ada juga nanti nanti istrinya soleh, suaminya yang bejat. Ada kan ayat terakhir nih. Jadi lengkap sekali Quran surat al ini. Keduanya berada di bawah dua na, dua naungan hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya mengkhianati suami mereka berdua. Maka keduanya tidak dapat membantu mereka berdua sedikit pun dari Allah. Dan dikatakan, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Istri Nabi ya pasti masuk surga. Enggak, enggak jaminan nih. <laughs> Istri Nabi masuk neraka kalau dia durhaka. Inilah gambaran ya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Setelah ayat yang lalu menganjurkan untuk mendidik istri dan anak mana? Yang ayat 6 tadi ya. Yang ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum itu untuk kita mendidik keluarga, dirimu dan keluargamu. Nah ini setelah ayat-ayat yang menganjurkan untuk mendidik istri dan anak dan memerintahkan untuk bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang munafik dan kafir. Ayat-ayat di atas dan berikutnya kembali berbicara tentang istri para nabi yang telah lalu dan wanita yang paling terhormat sebagaimana penutup surah ini. Nanti ya, istrinya Fir'aun dan Siti Maryam. Allah berfirman, Allah membuat perumpamaan, yakni sesuatu yang sangat menakjubkan yang dapat diambil darinya pelajaran bagi orang-orang kafir, yaitu perihal istri Nabi Nuh yang konon namanya adalah Wahilah ini ya. Wa Wahilah. Ini istri istri Nabi Nuh ya. Dan yang umatnya dibinasakan Allah dengan topan dan banjir. Banjir yang besar itu ya. E, kisah Nabi Nuh kan. E, yang tersisa itu dua pasangan-pasangan. Nah ini. Dan istri Nabi, Nabi Lut yang yang namai, dina, namanya adalah Wa'ilah. Kalau tadi wa'nya panjang ya. Wahilah, kini wa'ilah. <laughs> Itu namanya nih ya. Ini tafsir. E, istri Nabi Nuh Wahilah istri Nabi Lut wa tanpa hak ya ini. Dan yang dicungkir balikan negerinya akibat kedurhakaan mereka. Keduanya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini berada di bawah pengawasan dan ikatan perkawinan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Yaitu Nabi Lut dan Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah Rabbi ya, ini Nabi nih, sekelas Nabi. Lalu keduanya yaitu istri-istrinya itu mengkhianati, mengkhianati suami mereka berdua dalam kehidupan rumah tangga seperti berselingkuh tetapi dalam penerimaan ajaran agama, ya. Maka keduanya yakni suami masing-masing tidak dapat membantu mereka berdua sedikit pun dari jatuhnya siksaan Allah dan dikatakan oleh malaikat atau yang ditugaskan oleh Allah kepada kedua istri Nabi itu, "Masuklah kamu ke neraka." bersama orang-orang yang masuk neraka. Kami tidak peduli di tempat manapun di neraka kamu masuk. Karena kamu adalah sampah yang diabaikan. Allah. Padahal istri Nabi ini istri Nabi. Allah Rabbi. Perumpamaan yang dimaksud di atas adalah bahwa ikatan apapun. Baik ikatan darah. Ataupun ikatan persahabatan. Maupun ikatan perkawinan. Sama sekali tidak akan membantu seseorang. Di garis bawahi sama sekali tidak akan membantu seseorang selama itu tidak disertai oleh pelaksanaan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ia tidak bermanfaat walaupun yang berupa berupaya kita adalah menolong itu adalah Nabi dan hamba-hamba orang dan hamba-hamba Allah yang soleh. Tidak bisa menolong yang lain kalau dia perilakunya jahat, buruk, kafir seperti itu. Nah, istri Nabi Nuh AS antara lain menyampaikan kepada kaumnya, nih apa sih kedurhakaan istri Nabi Nuh ini? Istri Nabi Nuh antara lain menyampaikan kepada kaumnya bahwa Nuh adalah orang gila. Allah Rabbi. Suamiku Nuh itu gila. Allah ya. Ini istrinya Nabi Nuh. Sedangkan istri Nabi Lut seringkali menyampaikan tentang kedatangan tamu-tamu ke rumah suaminya. Dengan tujuan agar mereka disodomi. Allah Rabbi. Jadi itu, homoseksual itu bukan aneh ya. Di Islam sudah ada dari dulu. Kan sekali lagi, sejarah itu selalu berulang hanya mereka peristiwa pelakunya yang berbeda-beda, gitu kan? Nah ini, jadi e, istrinya Nabi Nuh adalah yang menyatakan bahwa Nabi Nuh itu orang gila. Iya orang nggak ada air nggak ada apa suruh bikin perahu, gitu kan? Tapi ada banjir akhirnya selamat. Ini konon istrinya Nabi Nabi Nuh juga yang yang selamat ini, ya yang ikut ikut Nabi Nabi Nuh. Nah dosanya put istrinya Nabi Lut adalah sering me, apa mengundang tamu laki-laki ke rumahnya agar disodomi oleh Nabi Nabi Lut. Gila ya, benar masya Allah ini Itu dilakukannya dengan menyalakan api di malam hari atau membuat asap di siang hari. Demikian beberapa riwayat. Ibnu Ashur menduga bahwa khianat istri Nabi Nuh alaihissalam itu terjadi setelah banjir dan taupan yang menenggelamkan semua umatnya yang durhaka. Ini karena menurutnya dalam perjanjian lama ini ya di Injil di sana disebutkan bahwa istri Nabi Nuh alaihissalam ikut bersama beliau dalam perahu yang menyelamatkan umatnya itu. Atau boleh jadi e, Nabi Nuh kawin lagi sesudah banjir besar. Menemukan ini Wahilah itu ya. Istrinya ada Wahilah ada Wailah. Wahilah istri Nabi Nuh, Wailah istri Nabi Lut. Ini ya, mirip-mirip beda hak doang. Ayat di atas mensifati Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan sifat kesolehan. Orang-orang yang solehain, dua orang yang soleh. Bukan sifat kenabian. Kenapa nggak disifatinya solehaini? Gitu ya, sifat kesolehannya. Walaupun sifat kenabian itu lebih tinggi dari kesolehan dan telah mencakupnya. Hal ini, nih, kenapa disifati dua, dua orang ini, dua orang yang soleh, solehaini? Ini sebagai pelajaran kepada setiap pasangan untuk selalu berbaik-baik kepada pasangannya selama dia telah memiliki sifat kesolehannya itu. Oh, itu hitobnya ya. Hmm, jadi tidak di, tidak di, tidak dimunculkan kenabian. Karena yang jadi so, orang yang bisa jadi soleh solehan bukan hanya nabi kan? Itu. Ini me, menunjukkan secara umum sifat Nabi kan hanya untuk Nabi aja. Jadi maka kalau ada ajaran ada Nabi lagi itu bohong. nggak ada. Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Khataman Nabiyyin. Nah, seandainya disebut sifat kenabian, maka contoh ini bisa saja dinilai tidak berlaku lagi. Kan itu hanya untuk Nabi. Tapi ini hitobnya untuk dua orang yang soleh. Ini karena kenabian telah terhenti dengan berpulangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ada khilain ya, ini berbentuk jama yang menghimpun maskulin bukan feminin ya kelak-kelakiakian Pemelihara kata tersebut di sini mengisyaratkan bahwa pelanggaran mereka serupa dengan pelanggaran pria sehingga siksanya serupa dengan siksa mereka. Jadi sama aja. Jangankan ustaz, nabi saja kalau istrinya durhaka masuk neraka, nabi tidak bisa nolong ini. Ini sangat nyata pada istri Nabi Nuh yang membantu pria kaumnya untuk melakukan sodomi. Eh, Nabi Lut, Nabi, ya, Nabi Lut. Kalau Nabi Nuh tadi kan istrinya bilang Nuh gila, ah gitu kan. Yang tidak dilakukan kecuali oleh kaum pria yang durhaka. Ini, oh masya Allah ya, kita baru eh, betul-betul uh, menyeluruh ya, bukan hanya tahu terjemah perkatanya. Nah, ayat-ayat yang terakhir adalah tentang perumpamaan dua orang yang soleh. Ayat 11 dan 12. Ini istrinya uh, Fir'aun dan Siti Maryam. Ini Maria, ya, Maryam putri, putri Imran. Ini ini entar dulu ya ininya. Ini ini gambarannya uh, istri Fir'aun namanya Asyah. Kalau istri Nabi kan Aisyah, ini Asyah. Itu, itu dulu ya, nanti kita teruskan. <laughs> Jangan lupa talimnya tidak pagi tapi siang ya siang insyaallah jam 1 uh, eh, ada infokus, ada komputer dan ada makalahnya dibagi gratis. Baik kami berikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak dari mulai ayat ke-10 ya. Ini 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Lut gitu. Jadi kita tahu ya, ayat-ayat surat ini, surat At-Tahrim, eh, ayat-ayat pertamanya adalah tentang dua orang istri Nabi. Nabi eh, Nabi Muhammad ya, ini Siti Hafsah dan Siti Aisyah. Kemudian kenapa Nabi menghalalkan mengharamkan sesuatu yang haram, yang halal ya, mengharamkan sesuatu yang sudah sudah Allah halalkan diharamkan oleh Nabi. Yang antaranya minum madu putih, ada juga yang mengisyaratkan Nabi dengan budaknya Maryam Kiptiah itu ya. Maria Kiptiah itu. Eh, kemudian yang di pertengahannya adalah tentang dua wanita durhaka di bawah pengawasan dua laki-laki yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah terakhirnya dua wanita yang soleh, dua wanita soleh di bawah naungan laki-laki Fir'aun ya, laki-laki yang bejat itu. Nah ini dua wanita soleh terakhir. Baik, di ayat ke-10 silakan ke 0812 828 7881. Ada juga Pak Ari, hmm, iya... Nah, iya ini terima kasih SMS-nya ya. Ada juga yang minta Pak Ari Quran ini ternyata banyak. <laughs> Iya ibu saya juga. Uh, Allahu Rabbi. Kapan kita harus mempelajarinya ya. Luas sekali ilmu Allah. Ada juga yang minta bagaimana kalau seperti Ibu Lutfiah tuh ada tema-tema. Nanti Sabtu Minggu kita coba Ibu dan Bapak siapkan buku ya. Buku dan pulpen. Eh, kita kaji Quran secara tematik. Misalnya kita bicara tentang iman, ayat berapa-berapa atau nanti tafsir ayat per ayat. Surat ini tafsirannya ayat ini itu ya insyaallah Sabtu dan Minggu khususkan untuk kelas umum ya yang kita bacanya surat-surat pendek tapi sebelumnya ada e, membahas tentang tema tema Al-Qur'an misalnya kita mau tahu tentang infak ayat berapa mau tahu tentang e, syahid e, suhada mau tahu tentang riba mau tahu tentang pernikahan ayat berapa surat apa itu insyaallah Baik untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba di 0812 828 7881 ya silahkan. Saya coba ke supaya bersih ke sini aja mas ke 0812 828 7881 ya silahkan untuk kelas C yang sudah lancar itu yang lancar aja pokoknya tajwid nggak ngerti ndak apa-apa ya itu Pak Ari saya pengen dengar lagi ejaan yang kemarin yang mana <laughs> babi bu itu udah saya siapkan ya eh, sudah saya siapkan rekamannya baik berupa CD maupun berupa kaset gratis untuk tunanetra dan mualaf. Yang bukan tunanetra muka mualaf eh, mohon diganti karena itu kita tengah berbagi ya. Kita bisa kok berbagi untuk sesama kita ya. Betapa orang-orang tunanetra tadi saya melihat di sebuah TV swasta tadi malam ada orang yang buta bisa ngetik. <laughs> Ya Allah, bisa bikin musik, bisa bikin segala dan bisa ada apa tuh? Eh, main itu ya internet. Wah, masya Allah bisa tuh coba. Masa Quran nggak bisa? Dari dulu orang-orang tunanetra nih penghafal penghafal Quran banyak. Nah ini tentang AIUBA teksnya ada nanti silahkan ke talim datang. Untuk yang tunanetra kan teksnya nggak perlu ya. Paling untuk anaknya mungkin untuk atau untuk istrinya atau untuk suaminya ya. ya ini. AIUBA itu ya. AIUBA an ani a na ni ma i an ani a itu babi bubab bang bani na minal bi bang bani ba tati tubat ada hamasnya ujungnya توتا Itu sudah lengkap saya bikinkan, termasuk lagu surat Al-Hasrnya ya. Silahkan miliki untuk ibu tunanetra dan mualaf gratis. Yang bukan tunanetra, bukan mualaf, silahkan diganti aja kasetnya. Karena kita tengah berbagi. Itu ya. Baik di surat At-Tahrim, eh, tampaknya kita habiskan lebih enak lagi ya ini biar nanti pembahasan berikutnya adalah surah Al-Mulk. Di ayat 11 dan 12 di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lilladzina amanu. Yang kelas pemula, kelas B belajar membaca ya. Ya enggak usah ragu, enggak usah ragu mari belajar. Insyaallah kalau kita belajar, kita punya guru, ustaz, ustazah, kalaupun salah insyaallah Allah maafkan. Ada yang bertanya, "Pak Hari, bagaimana kalau saya bodoh? Saya sekarang enggak bisa." Tidak ada alasan untuk bodoh di zaman modern ini. Karena banyak guru, banyak buku, banyak segalanya. Tapi kenyataannya masih banyak. Oleh sebab itu yang terpenting belajar. Bagi orang yang belajar, insya Allah Allah maafkan. Belajar sama siapa aja. Di radio seperti ini ya Ibu. Eyang ya, yang Depok nih, Bu Jubaida. Saya nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana saya nggak bisa. Ya sudah belajar lewat radio juga sama. Ini ya. Daraballahu masalan lillazina amanu imra'at fir'auna il qalat rabb Rabbib agak susah nih. Rabbib nili indaka baita fil jannati wa najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini minal qawmil zalimin. Ini Pak Ari ya dihabiskan aja. Tadarusnya mah gampang katanya nanti. Iya iya. Habiskan dulu ya biar nanti kita ke surat al muluk eh, Eh, dua pekan lagi, apa? Lusa dua hari lagi. Wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nih ayat terakhir ya. Surat surat uh, At-Tahrim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika ia berkata, Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami Lalu dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Setelah ayat yang lalu memberi perumpamaan tentang dua orang wanita yang durhaka kepada Allah, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. Allah meng, uh, ya memberikan gambaran lagi ini. Walaupun dia istri Nabi, tetap aja dia masuk neraka kalau dia durhaka. Ayat di atas memberi perumpamaan tentang dua orang wanita yang pertama taat kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh suaminya yang durhaka. Sedangkan yang kedua adalah seorang yang dipilih sebagai ibu seorang nabi karena ketaatannya. Allah berfirman dan Allah membuat perumpamaan yakni sesuatu yang sangat menakjubkan yang dapat diambil dari dirinya. Pelajaran bagi orang-orang yang beriman yaitu perihal istri Fir'aun yang bernama Aisyah ya. Kalau Aisyah kan istrinya Nabi. Ini Aisyah dan yang suaminya merupakan pengu, penguasa ya ini penguasa Mesir yang sangat kejam dan mengaku Tuhan Firaun. Perumpamaan itu antara lain ketika ia berkata, "Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun agar aku tidak dipaksa dan dari perbuatannya sehingga aku tidak terpengaruh dan terkena dampak buruknya." dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim yakni dari rezim Fir'aun dan masyarakatnya yang mengaku Tuhan kan si Fir'aun ini. Dan perumpamaan yang kedua adalah perihal Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya. Gak punya suami kok hamil lah ini. bagai bagaikan menempatkan dalam suatu benteng yang tinggi dan tidak dapat ditembus. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami sehingga dia mengandung seorang laki-laki yaitu Isa alaihissalam, Nabi Isa ya. Walau tanpa disentuh oleh seorang pria pun dan di samping itu dia memelihara kehormatannya, dia juga membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya yang disampaikan kepadanya melalui wahyu atau malaikat Jibril dan kitab-kitabnya yang diturunkan sebelum kehadiran kitab Injil, sebelum Injil. Dan adalah dia termasuk kelompok orang-orang yang taat lagi tulus dalam keberagaman itu. Didahulukannya kata indaka di sisimu atas bayi ya, baitan fil fil jannah, rumah di surga. Ini mengisyaratkan bahwa seseorang hendaklah memilih tetangga terlebih dahulu baru beli rumah. Kalau kita kan beli rumah dulu, tetangganya siapa? kumah engke. Harusnya mengisyaratkan bahwa seseorang hendaklah memilih tetangga terlebih dahulu baru rumah tempat tinggal di sisimu mengandung makna kehendak atau kedekatan kepada kepada Allah, kepadamu ya Allah. Dan ini adalah anugerah dan penghormatan imaterial atau spiritual, sedangkan rumah di surga mengesankan anugerah dan penghormatan yang material. Doa tersebut menggambarkan betapa kerinduan Asyah istri Fir'aun ini kepada Allah. Dan betapa istana dan segala kegemerlapan tidak mempengaruhi beliau bahkan mengabaikan demi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala diiming-imingkan oleh Firaun supaya e, menyembah dia, mengakui Tuhan. Tidak. Tuhanku Allah, Rob. Sementara ulama memahami kata dan perbuatan dalam arti hubungan seks dengannya. Makna ini tentu saja benar, tetapi membatasi hanya dalam arti tersebut merupakan pembatasan yang tanpa alasan. Nah, sementara ulama menyatakan bahwa doa istri Fir'aun. Itu dipanjatkan saat ia disiksa oleh suaminya ketika Fir'aun mengetahui bahwa ia mengikuti ajaran Nabi Musa. Ini di zaman Nabi Musa ya. Istri Fir'aun yang dimaksud di sini bukanlah istri Fir'aun yang memungut Nabi Musa alaihissalam. Bukan itu. Tapi yang dari sungai itu. Tapi Fir'aun yang di sini adalah anak penguasa itu. Anak Fir'aun. Jadi anaknya Fir'aun. Fir'aun itu nama rejim ya. Seperti rejim itu yang memungut Nabi Musa. Dan yang oleh sementara pakar diduga bahwa ini bernama Mat Maniftah ya. Sementara pakar tafsir menduga bahwa Asyiah ini adalah seorang Bani Israel yang dikawini Fir'aun yang dimaksud uh, ayat ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Asyiah ini adalah saudara ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Demikian uh, tafsir, beberapa tafsir. Said Kutub menulis bahwa dalam riwayat-riwayat ini dinyatakan bahwa istri Fir'aun itu adalah seorang mukminah yang hidup di istana Fir'aun. Boleh jadi dia adalah wanita dari Asia yang merupakan salah seorang dari sisa-sisa penganut agama Samawi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sejarah juga menyatakan bahwa penguasa Mesir yang bergelar Ikhnatun ini yang mengakui keesaan Tuhan dan melambangkannya dengan bola matahari. Nah, Ibu Ibu Iksnatun ini adalah seorang wanita dari Asia yang menganut agama yang berbeda dengan agama orang-orang Mesir kuno ketika itu. Ketika tidak mengetahui. Nah, ditulis oleh Said Kutub. Apakah sang ibu itulah yang dimaksud di sini adalah istri Fir'aun? Ataukah dia adalah istri Fir'aun Musa yang memang bukan ibu dari Ihnatun itu? Permohonan Asyah, istri Fir'aun agar dibangunkan rumah di surga, boleh jadi karena sebelum disiksa Fir'aun mengusirnya dari istana dan tidak memberinya penghormatan untuk untuknya dimakamkan secara wajar. Seperti diketahui bahwa keluarga Fir'aun yang mati dimakamkan dalam satu bangunan yang berbentuk piramid. Piramid itu kan di Mesir ya. Nah, nama Maryam yang berarti wanita yang taat. Nih Maryam ini wanita yang taat artinya yang taat beribadah disebut dalam Al-Quran sebanyak 34 kali dan terbagi dalam 11 surah. Perlu dicatat bahwa tidak seorang wanita pun yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali beliau ini untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada wanita lain yang pernah atau akan mengalami seperti apa yang beliau alami. Jadi tidak akan ada lagi melahirkan anak tanpa suami ya. Melahirkan anak yang menjadi nabi tanpa disentuh pria. Demikianlah surat ini diakhiri dengan menguraikan dua wanita yang durhaka pada suami-suami mereka yang soleh. Sebagai pelajaran bahwa kesolehan bahkan kenabian tidak dapat menolak siksa yang dijatuhkan kepada istri yang sesat. Sebaliknya seorang suami yang durhaka dan sesat tidak akan merugikan istrinya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhir surat ini menguraikan wanita-wanita lain yang menjaga kehormatannya serta selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian bertemu uraian akhir surat ini dengan uraian awalnya tentang dua orang istri Nabi Muhammad yang pada saat itu ketika itu ada kecemburuan. Tidak sadar dan didorong oleh cinta dan cemburu yang meluap-luap sehingga tidak mematuhi tuntunan Nabi bahkan mengganggu beliau. Uraian akhir surat ini menjadi pelajaran buat mereka berdua, bahkan buat semua wanita, baik telah berumah tangga maupun belum. Jadi itu ya, tentang dua wanita. Wanita yang pertama istri Nabi, ya Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Hanya karena Nabi jangan jangan disampaikan kepada yang lain. Siti Hafsah, ya itulah penyakit wanita. Laki-laki juga kadang-kadang suka suka apa guncing gitu ya. Suka gosip. Akhirnya iya tuh Rasulullah gini gini gini gini. Nah itu. Ya dua wanita, istri Nabi Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Di pertengahannya dua wanita yang durhaka di bawah naungan laki-laki yang salehah. Saleh ya, wanita nah, itu. Itu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Di terakhirnya wanita yang salehah. Itu istrinya Firaun, Siti Aisyah. Kalau Aisyah kan istri Nabi dengan Siti Maryam. Masya Allah banyak pelajaran yang kita dapat ya di surat At-Tahrim ini. Yang kadang-kadang sejujurnya kita hanya baca lewat. Oh enggak saya terjemah per depak ada terjemah perkata. Itu belum belum melengkapi kalau tidak dibaca tafsirnya. Jadi menafsirkan Al-Quran tidak boleh pakai otak saja. Harus pakai Al-Quran. Dari naklinya harus ada. Dari akli, akal, naklinya juga iya. Dan harus mengacu kepada para ulama. Jangan karena bisa bahasa Arab sedikit menafsirkan semau gua. Nggak boleh. Baik, <clears throat> ada masih ada waktu jangan lupa kita taklim jam 1 hari ini. Mohon maaf ya ini e, karena memang sudah terprogram setiap bulan. Nah, jadi setiap minggunya kita ada taklim. Ada makalah belajar tajwid jadi rugi kalau nggak bisa datang. Ini ada waktu sebentar yang ingin membaca boleh. Nih, tadi e, handphonenya mohon maaf agak ada gangguan ya. Di ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Mad arid disukun dan kolkolah kubro. Ya lupa. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kenapa salihain? Musanna dua kan dua dua laki-laki yang soleh. Kenapa tidak ditunjul, tidak ditonjolkan kenabiannya? Karena ini memberikan gambaran siapapun laki-laki yang soleh tidak bisa menjamin istrinya yang durhaka untuk tidak masuk neraka. <laughs> Itu ya. Nabi loh ini sekelas Nabi. Apalagi kalau kita ustadz ustaz CRA baru-baru itu. Gak ada artinya. Nabi aja gak bisa. Gak bisa bantu istrinya yang durhaka. Hmm, eh. <laughs> Mohon maaf ini, bukan salah <laughs> saya. Kenapa dari tadi belum habis-habis jam <laughs> mohon maaf Ibu dan Bapak ya. Kau diteruskan? Baik sedikit lagi ya. Ini mohon maaf ini. Ternyata jam 6 lebih lima menit. Di sini jamnya tadi jam 6 kurang lima menit. Allahu Rabbi. Ini sedikit lagi ya. كانتا تحت عمدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار معد معد gitu masuk ke kaum samsiah ma'ad dakhilin ada ari disukun Pak tajwidnya dong tajwid mah gampang sudah direkamkan ya silahkan datang ke taklim hari ini ada di Depok jam 1 di taklim di rumah yatim Sabtu dan Minggu ada terjemah perkata uh, Al-Quran tematik, tema per tema kita bahas eh, bahasa Arab, kemudian ada tahsin. Aduh mohon maaf ini ya ternyata sudah lewat 5 menit jamnya ngaco tadi. Ya eh, nanti jam 1 insya Allah ada jam 2 juga ada Ustaz Cinta di Kayu Manis. Ya, silahkan hadir untuk semuanya ya sesuai dengan uh, waktu yang sudah dipersiapkan. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah naungannya pada suatu hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu kepala negara yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid, dua orang yang saling mengasihi dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Mereka berkumpul karena itu dan berpisah juga karenanya. Seseorang yang memberikan sedekah yang disembunyikannya hingga tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seseorang yang mengingat Allah di tempat sepi hingga meleleh air matanya dan seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh seorang wanita cantik dan terpandang agar mau menuruti keinginannya. Maka ujarnya, saya takut kepada Allah Aja wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Sembilan tujuh FM Radio Kayu Manis Jakarta. Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Jumat Tanggal 15 Februari 2008 Seperti biasa saya Rido Ardiansa Kali ini bersama Bung Jaka Selamat pagi dan